Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setelah pada pengajian yang telah lalu kita mengupas sedikit tentang bahaya salah satu karakter yang paling menonjol dari orang Yahudi dan mereka adalah orang-orang yang dimurkai yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah yaitu karakter berilmu tapi apa? tidak beramal. Karakter apa? berilmu tapi tidak beramal alias tidak mengamalkan ilmunya. Dan saat itu kita juga sudah jelaskan betapa bahayanya andaikan seorang insan berkarakter dengan karakter ini. Saat itu kita bawakan sebuah ayat dan juga sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan betapa buruknya orang yang memiliki sifat ini. Kemudian kita sedikit menyinggung bahwasannya kepandaian serta keberkahan ilmu seseorang bukan diukur dari banyaknya hafalan dia. Tapi diukur dari apa? Banyaknya ilmu yang dia amalkan. Bukan banyaknya ilmu yang dia hafalkan, tapi banyaknya ilmu yang diamalkan. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu kita tutup saat itu dengan keberuntungan yang akan dipetik oleh orang yang mengamalkan ilmu baik di dunia maupun di akhirat di akhirat sudah jelas itu akan melempangkan jalannya untuk masuk ke surga adapun di dunia keuntungannya kita sudah sebutkan satu keuntungan dan masih banyak keuntungan yang lainnya apa keuntungannya keuntungan duniawi orang yang mengamalkan ilmu apa? Ilmunya akan awet. Awet di mana? Awet di kepala, bukan awet di buku. Semua juga bi bisa. Kalau hanya sekedar awet di buku, tinggal beli bukunya di toko buku, jadi. Tapi yang kita maksud awet di mana? Di kepala. Nah, saya mau tanya ini Bapak Ibu, -Ibu sekalian. Gimana? Kemarin kita juga sudah beri motivasi. Setiap tahu ilmu sedikit coba dipraktekkan. Sudah praktek apa belum? Hah? Sedikit. Alhamdulillah praktek. Meskipun apa? Sedikit. Daripada orang yang tidak praktek. Lebih baik lagi kalau misalnya apa? Banyak yang dipraktekkan. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang karakter yang kedua yang Allah singgung di dalam firman-Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kemarin kita mengupas salah satu karakter atau sifat menonjol dari golongan yang dimurkai dan mereka adalah al-maghdubu alaihim maka pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang sifat tercelah yang paling kentara dari golongan yang kedua yaitu abolin orang yang sesat apa sifat tersebut beramal tanpa apa ilmu Salah satu sifat yang paling menonjol yang mengakibatkan orang-orang nasoro dicap sebagai golongan yang sesat adalah karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sifat yang tercela ini sehingga kita akan menyerupai orang-orang yang telah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat. Islam telah memperingatkan kita dari sifat beramal tanpa ilmu. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya ilmu menempati posisi yang sangat penting di dalam agama Islam. Tidak heran seandainya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Apa artinya? Baca. Membaca itu adalah merupakan salah satu pintu terbesar untuk menimba ilmu. Dengan membaca banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Meskipun membaca bukan satu-satunya sarana untuk mencari ilmu, tapi membaca adalah merupakan salah satu sarana terbesar untuk menggapai ilmu. Maka tidak heran seandainya Allah pertama kali menurunkan ayat perintah untuk membaca. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dan derajat ilmu di dalam agama kita. Agama kita Islam bukan di dalam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu. Islam bukan hanya memberikan janji-janji istimewa buat mereka yang mempraktekkan hal tersebut. Namun Islam juga terkadang memaparkan betapa bahayanya beramal tanpa ilmu. Dan bahayanya itu akan dipetik eh, akan dipetik oleh pelakunya di dunia dan di akhirat di akhirat kita telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku maka amalan tersebut akan ditolak. Alangkah naasnya orang-orang yang beramal, beramal, beramal. Dia merasa bahwasannya bekalnya sudah cukup. Sudah banyak bahkan. Ketika dia menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Dia dapatkan amalannya itu berubah menjadi debu. Karena tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pikir amalannya sudah banyak. Sudah mengalahkan dosa-dosanya ketika ditimbang. Tapi ternyata ketika ditimbang, amalan-amalan tersebut seakan-akan tidak ada berat dan bobotnya karena amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini salah satu bahaya beramal tanpa ilmu di akhirat bahayanya di dunia banyak. Saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kiranya akan menggambarkan kepada kita betapa meruginya berilmu, eh, betapa meruginya berbuat atau berkata tanpa ilmu. Jabir radhiyallahu anhu berkisah. Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun في fi Kata Jabir suatu ketika kami bepergian tidak bersama Nabi saw. alaihi wasallam. Pada suatu hari kami bepergian di tengah perjalanan ada salah seorang di antara kami yang terlempar batu di kepalanya sampai luka parah mengucurkan darah. Sumah dalam. Malam harinya mereka tidur. Biasa perjalanan apa? Siang hari malamnya istirahat dalam keadaan orang yang satu itu luka di mana? Kepalanya. Bangun-bangun ternyata celananya basah. Apa? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Huh? Junub. Huh? Kalau orang junub itu wajib apa? Mandi. Bingung dia. Kepala lagi apa? Bocor. Kok mimpi basah? Wis mumet tambah apa? Tambah mumet. Fasa'ala ashabahu faqal. Sebelum dia melakukan apa-apa, dia bertanya kepada teman-temannya satu perjalanan. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Wahai para sahabatku, Menurut kalian saya ini berhak nggak untuk mendapatkan dispensasi bertanya mum Sebagai gantinya apa? Mandi. Bukan hanya gantinya wudhu, gantinya apa? Mandi. Karena sekarang dia wajib apa? Mandi. Menurut kalian saya berhak nggak untuk dapat keringanan bertanya mum sebagai gantinya mandi? Fakalu mereka yang ada di situ menjawab ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma Selama engkau bisa menggunakan air, maka kami menganggap kamu itu tidak berhak untuk mendapatkan dispensasi tersebut. Fagtasal. Begitu dengan cobanya, dia langsung biar biur, biar biur, biar biur, mandi. tak Baru selesai mandi langsung gabruk meninggal dunia. Mati. Gimana gak mati? Loh darah lagi ngucur kayak gitu kok malah apa? Dibasahi sekalian mandi. Mati dia. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Sesampainya mereka di Madinah, setelah perjalanan mereka sampai di mana? Di Madinah. Sampai di Madinah ada yang cerita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tersebut. Apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu dengar ada salah seorang sahabatnya yang meninggal gara-gara ada orang yang berfatwa tanpa ilmu, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Qataluhu qatalahumullah orang-orang tersebut telah membunuh dia bayangkan semoga Allah membinasakan mereka diponis oleh Nabi orang-orang tadi sudah membunuh sahabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, Ala sa'anu idlam ya'lamu Kenapa mereka kok nggak tanya kalau misalnya mereka nggak tahu kenapa asbun asal apa? Asal bunyi. Fa innama syifaul ayyis su'al. Obatnya ketidaktahuan itu adalah ta tanya. Kemudian Nabi menjelaskan apa seharusnya yang ditempuh oleh sahabat yang sedang terluka tadi Kata Nabi SAW sebenarnya cukup buat dia untuk membungkus apa? Lukanya. Kemudian dia usap di atas lukanya. Kemudian dia mandi tanpa membasahi apa? Tanpa membasahi kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Albani. Ya berbicara, berbuat tanpa ilmu itu bisa mengakibatkan melayangnya nyawa orang yang tidak bersalah. Itu bahayanya di dunia. Setelah kita sedikit mengupas tadi kita akan semakin tahu betapa urgennya ilmu syar'i di dalam agama kita. Tapi sayangnya tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum menyadari hal tersebut. Bahkan mungkin kita yang hadir di sini. Oh masa Ustaz, kalau nggak percaya saya mau tanya. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Berapa jam sih? Setiap harinya. Berapa jam waktu yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sisihkan untuk belajar agama? dalam satu hari setiap harinya. Pinten? Seminggu sepisan bi orang mesti. Apa maning saben? Dinten. Saya baru tanya nih. Dalam setiap harinya berapa jam yang kita sisihkan? Lah, rasa empat saat ngode bewis mumet kok. Iya. Yeah. Gitu jawabannya. Bahkan terkadang di antara kita mungkin dalam satu tahun bisa dihitung dengan jari. Dia menghadiri majelis taklim atau berusaha untuk membuka buku. Bahkan terkadang itu berimbas bukan hanya pada diri kita. Sampai anak-anak kita terkadang pendidikan agama mereka kurang kita perhatikan. Saya akan bawakan satu potret nyata. Jam tujuh kurang seperempat. Kok anak kita belum berangkat ke SD, SMP, SMA? Apa yang kita kerjakan? Hmm? Ambil senjata andalan. Apa itu? Tongkat besar. Ya. Diiringi dengan suara geledek. Supaya cepat-cepat apa? Berangkat sekolah. Apakah hal itu terjadi di sore hari? Ketika kita dapatkan anak kita males untuk pergi ke TPA, gimana? Kayak gitu juga? Ilmu yang dipelajari oleh anak-anak di TPA adalah salah satu faktor yang menentukan nasib mereka di surga atau di neraka pada hari akhirat nanti. Begitukah kita memberikan porsi untuk keselamatan mereka di akhirat? Ini menunjukkan bahwasannya kita masih kurang perhatian dalam masalah ilmu agama baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri anak-anak kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilun bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka Allah benci terhadap orang yang pinter dalam perkara duniawi namun dia bodoh dalam perkara ukhrawi. Ahli dalam ilmu-ilmu duniawi tapi ilmu agamanya nol besar. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwasanya kita perlu untuk meningkatkan diri kita. Andaikan dalam perkara duniawi, beli motor, beli pelembab wajah buat ibu-ibu, kita sibuk untuk bertanya ke sana kemari. Motor yang baik itu mana sih? Lebih irit Honda, apa Yamaha, apa Suzuki. Di antara Honda ini ada beberapa varian. Lebih irit Supra, apa Revo, Apalagi ya? fit-fit itu bikinnya apa? Hah? Apa yang bola? Ibu-ibu juga. Ketika akan beli pelembab wajah, dia sibuk bertanya ke tetangganya, ke teman PKK, ke teman guru di sekolah pelembab wajah yang bagus buat kulit yang berminyak kayak saya ini apa ya? Bahkan nggak cukup hanya bertanya buka di majalah-majalah kecantikan. Belum puas juga, cari di internet, di Google, pelembab wajah paling manjur. Subhanallah. Bukannya nggak boleh. Tapi coba bandingkan ketika kita akan sholat. Ketika kita akan berpuasa. Sempatkah kita berpikir untuk bertanya. Cara takbir yang benar itu bagaimana? Cara sujud yang kayak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Cara puasa yang diajarkan oleh Rasul SAW yang sesuai dengan sunnah beliau itu bagaimana? Apakah kita merasa sudah tahu itu semua? Atau kita merasa tidak butuh? Ini. Jadi masih tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kurang peduli dengan ilmu agama. Dan yang lebih menyedihkan ada oknum di antara kaum muslimin yang mendiskreditkan peranan ilmu syar'i. Atau bahkan ada di antara mereka yang berusaha merintangi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syar'i. Banyak cara yang mereka tempuh. Ada yang menggunakan alat namanya dikotomi ilmu syariat dan ilmu hakikat atau ilmu makrifat. Mereka mengesankan bahwasanya orang yang belajar ilmu syariat belajar Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru belajar kulitnya agama Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sampai ke intinya agama yang mereka namakan dengan ilmu hakikat. Nah, nembe syariat. itu. Nah. kita belajar cara gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, gimana cara takbirnya, gerakannya, bacaannya, maknanya, khusyuknya. Urusan apa apa nih Nabi syariat nyong tulis hakikat. Ketika ditanya apa itu ilmu hakikat, gak bisa memberikan definisi yang jelas apa itu ilmu hakikat. Ada pula orang-orang yang berusaha merintangi kaum muslimin untuk belajar ilmu agama. Gimana caranya? Di antara caranya adalah bagaimana membuat kaum muslimin itu nggak mau, nggak berani bertanya dengan dalih. Rosake omong, aja takon mengpak ustaz macam-macam apa membahayai macam-macam bokualan bok apa bokualan jangan banyak tanya bahkan seorang tokoh sufi pada abad ke-7 abad ke-8 Hijriah yang bernama Ali Wafa dia pernah berkata al sadiqu ma'a syaikhihi kal Sikap murid yang jujur dengan gurunya itu seperti mayit menyikapi orang yang memandikannya. Gimana sikapnya mayit? Hah? Protes? Lunyung jeneng didusi nganggo sabunnya sabun look. tuh lunyung biasanya nganggone sabun kif, Apa ada mayat kayak gitu? Ya larilah orang yang memandikan kalau ada mayat kayak gitu. Dibalik sana, dicengking, digosok. Dia apa kan saja aman, Manut. Itulah perumpamaan di mata mereka murid sing temenan patuh sama gurunya itu seperti apa? mayit sama siapa? Orang yang memandikannya. La kalama wala harakata wala yaqdiru yantiqu baina yadayhi min haibatihi. Gak boleh bicara, gak boleh berbuat, bahkan tidak mampu untuk berkata di hadapan gurunya karena saking karismatiknya guru dia wala yadkhulu wala yakhruju wala yukhalitu ahadan dia enggak boleh keluar, enggak boleh masuk, enggak boleh bergaul dengan siapa saja. Wala yashtaghilu bi'ilmin wala Qur'anin wala dzikrin dan tidak boleh menyibukkan diri dengan ilmu baca Quran ataupun berzikir illa biiznihi kecuali dengan izin dari gurunya. Wah ini betul-betul kayak mayit di hadapan apa? Jenazah, eh, di hadapan orang yang memandikan. Dan ini dirasa ataupun tidak dirasa adalah merupakan salah satu cara untuk merintangi kaum muslimin terhadap ilmu agama. Sing penting sendiko apa? Dawuh. Nopo sing diaturakan dening Mbah Iyai manut mawon. Tidak. Kaum muslimin harus memiliki sikap kritis. Dia harus bertanya. Diajari sesuatu, nyon sewu ustaz. Itu dalilnya apa ustaz? Qurannya bagaimana? Hadisnya bagaimana? Qurannya ayat berapa? Surat surat apa? Kalau ada hadisnya itu ustaz, hadis riwayat siapa? soheh enggak. Jangan-jangan hadis itu hadis to'if atau hadis palsu. Harus ditanya. Jangan khawatir bu, kualat. Dawang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling karismatik, orang yang paling mulia saja, bersedia ditanya oleh para sahabatnya, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar bertanya. Silahkan buka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak mengurangi kehormatan Nabi atau rasa hormatnya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya kalau ngomong sama kiai sama ustadz ya harus pakai apa? Pakai etika. Ustadz, Kedelen di. Enggak pantas lah. Masa sama kiai kayak gitu. Bukan dia itu harus di dibumbung atau di, diusung sampai seperti langit tidak. Tapi ada etikanya berbicara dengan orang yang berilmu, tapi etika tidak menghalangi untuk mengkritisi. Ya. Ada orang yang seperti itu, maka saya menasehatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, marilah kita bersikap cerdas. Terhadap apa yang disampaikan kepada kita, apalagi di dalam masalah ilmu agama. Beribadah kepada Allah itu bukan dengan mengikuti tradisi yang umum di masyarakat, bukan. Beribadah kepada Allah itu bukan dengan mempertahankan warisan nenek moyang, bukan. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia berapa kali Bapak-bapak Ibu? Hah? Sekali. Apa orang yang meneman Hidup sekali ngoyone le beramal ujuk-ujuk kok amalane orang anak tuntunan sayang kalau nanti kita baru tahu setelah di akhirat pintu untuk memperbaiki itu sudah tertutup di akhirat sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal al akhiratu daru jaza' alam akhirat itu tempatnya pembalasan. Sudah selesai beramal. dunia darul amal. Di dunia inilah tempatnya kita beramal. Maka sekali beramal, beramallah yang sungguh-sungguh. Dicari ilmunya. Ada orang ngajari zikir. Nyun sewu mas niki tiwaos katus niki, katus niki, katus niki. Pripun sih Pak? Dan ini jenengan nggih mau sedikit niki peteng-peteng pantai ini nyekel watu loro. Terus ke priwe Tok subhanallah, tok subhanallah, tok tok tok tok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kita tidak perlu untuk bertanya? Dalilnya pun di. Apa kita tidak merasa untuk perlu bertanya? wirid, zikir yang diajarkan kepada kita. Entah oleh teman kita, entah oleh saudara kita. Atau mungkin oleh guru kita mungkin. Apa kita tidak perlu untuk bertanya dalilnya mana? Sayang. Percuma kita beramal banyak-banyak kalau misalnya nanti ternyata amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Orang menciptakan, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling nopo baik. Apa amalan yang paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyaf. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah. Kriteria yang kedua adalah amalan yang paling sesuai dengan ilmu atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah di sini tidak mengatakan ayyukum aksaru amala untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling banyak. Tidak. Tapi siapa di antara kalian yang amalannya paling baik? Dan ukuran baik ini bukan dikembalikan kepada rasio saya atau rasio jenengan, bukan. Tapi dikembalikan kepada Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah amalan yang baik. Jadi kita jangan terpana ketika melihat ada orang berzikir sekian puluh ribu kali. Setelah sholat, dikirnya membaca misalnya la ilaha illallah seribu kali. Sedangkan ini, ini si B. Sedangkan si A, dikirnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ditutup dengan kalimat tahlil satu kali jenengan akan heran sama si A apa si B. Hah? Gumune maring siapa? Kalau kebanyakan orang gumune karo si B. Oke Akeh banget ya zikiri ya nganti sewu. Nah. Subhanallah. Kalau menurut jenengan lebih bagus yang mana? A apa B? Hah? A. Temenan. Yakin. Lebih akeh kok. Lebih banyak punya B kok. Akeh orang anak nih. lebih jelek daripada sedikit tapi ada tuntunannya. Kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seingat saya Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah titik nyunnah sedikit sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada semangat akeh tapi tidak ada apa tuntunan. Jadi dalam Islam itu Pak Bu yang kami hormati lebih ditekankan kuantitas apa kualitas kualitas Syukur-syukur naik kualitas wis kena ditambah karo apa? Kuantitas. Jadi ada dua sifat tercela. Sifat yang pertama berilmu tidak beramal, sifat yang kedua apa? Beramal tidak berilmu. Saya mau tanya nih, lebih jelek mana antara sifat yang kedua, sifat yang pertama dengan sifat yang kedua? Anak jawabannya dua-dua ini rasa takon. Kalau maling, Hah? yang namanya maling sama-sama jelek. Maling ayam atau maling uang rakyat sama-sama apa? Jelek. Tapi kalau ditanya jenengan lebih jelek mana? Hah? Maling ayam yang dirugikan satu orang, kecuali nak nyolongnya ayam <laughs> ayamnya negara. Kalau korupsi yang dirugikan berapa? Orang tuanya lebih jelek mana? Lebih jelek yang kedua. Jadi saya tanya mana yang lebih jelek? Kalau dua-duanya jelek, sama-sama jelek memang betul. Tapi lebih jelek mana orang yang berilmu, tidak beramal dengan orang yang beramal tanpa ilmu? Hah? Wah, ini soalnya nembe nembe anget ngaji Andai Andaikan saya tanya minggu kemarin mungkin jawabannya akan mengatakan sebaliknya. Apa sih nggak ada rahasianya Allah itu mengurutkan yang disebutkan dulu sama Allah yang mana? Al-maghdub atau ad Hah? Al-maghdub. Al-maghdub itu karakternya apa? Berilmu tanpa apa? eh, eh, berilmu dan tidak ber, Baru setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua. Apakah ini bukan merupakan isyarat bahwasanya golongan yang pertama itu lebih parah daripada golongan yang apa? Yang kedua. Ya Pak ya? Gimana pembuatan? pembuatan Aja kurang gengetok. <laughs> sama kiai jangan asal nggih-nggih tok ya. <laughs> Tapi saya bukan kiai ya <laughs> ya. Itu isyarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari hasil pengamatan ketika menyebutkan tadi beliau menyimpulkan bahwasannya ini menunjukkan golongan yang pertama itu lebih parah daripada apa? Golongan yang kedua. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu tidak tahu kemudian dia beramal, kalau ditegur itu biasanya dia lebih apa? Lebih mudah untuk apa kembali. Oh, aku kurang ngerti. Tapi kadang-kadang orang yang punya ilmu, dia tidak beramal kadang-kadang karena sifat angkuh, karena sifat gengsi dan lain sebagainya. Untuk kembali kepada jalan yang lurus itu lebih apa? Lebih susah. Makanya ini lebih buruk daripada yang yang kedua. Terus jalan yang baik bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim jalannya kaum muslimin bukan sembarang kaum muslimin tapi kaum muslimin yang berilmu kemudian apa mengamalkan ilmunya semoga kita termasuk golongan tersebut amin ya rabbal alamin alhamdulillah selesai apa tafsir surat al-fatihah rampung juga akhirnya ya terakhir apa sudah selesai? Masih ada lagi insya Allah. Insya Allah minggu depan kita akan membahas kalimat yang biasa kita baca setelah kita mengucapkan surat Al-Fatihah yaitu apa? Amin dan juga kita akan membahas beberapa kekeliruan seputar menyikapi atau menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, beberapa kekeliruan di dalam menggunakan surat apa? Al-Fatihah insyaallah. Eh, ada pertanyaan sebelum kita tutup silahkan. Bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai orang yang soleh? Batas minimalnya melakukan yang wajib-wajib dan menghindarkan yang haram-haram. Ini batas apa? Minimal. Menghindari yang haram-haram itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu pernah melakukan apa? Dosa. Bahkan banyak dosanya kalau manusia biasa kayak kita. Tapi bedanya orang soleh, begitu dia melakukan dosa, dia langsung atau segera untuk apa? Bertaubat. Jadi batas minimalnya orang dianggap soleh itu kalau dia sudah memenuhi yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini batas minimalnya. Maksimalnya apa? Tidak ada batasnya. Paling tidak orang semakin dia menambah yang wajib dengan menambah dengan ditambah dengan yang apa? Yang sunnah. Saat itu derajat dia akan semakin apa? Akan semakin tinggi. Ketika dia tidak hanya meninggalkan hal yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang soleh yang meninggalkan hal yang mubah. Bukan karena dia meyakini hal yang mubah itu haram, tapi karena dia itu khawatir yang mubah ini akan menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah, maka ini luar biasa. Nah, kita ini menjalankan yang wajib-wajib saja sudah apa? Sempoyongan kita. Yang wajib-wajib saja masih banyak yang kita apa? Keteteran. Yang haram-haram saja masih banyak yang kita apa? Kerja. Maka ya kita berusaha sedikit demi sedikit itu orang yang yang soleh. Jadi kesolehan itu bukan diukur dari dia itu bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di mana di ya. langit. Pokoknya kuis kayak gue, gue lah wali temenan gue. Hah? Sakti apa? Mandraguna, otot kawat balung besi. Rambutnya gondrong diketok ora apa? Gak bisa. Ini bukan kriteria orang soleh menurut agama Islam. Kata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Iza ra'aita rajulan yatiru ala al-hawa. Au yamshi ala al-ma. Fala tusaddiquh. Kalau engkau melihat ada orang bisa terbang di langit. Dan ada orang bisa berjalan di atas air. Jangan engkau percaya. Sampai engkau melihat bagaimana amalan dia. Sholatnya kepriwe. Bangsane Jumatan orang keton. Jerene jubis Jumatan. Mau neng di? Mekah. Mabur. Masalah sholat saja seperti itu. Ya. Itu bukan menilai sesakti apapun nek sholatnya masih ditinggalkan dengan berbagai dalih. Maka itu bukan orang sholat. bukan. Bahkan ada lagi orang yang menganggap wali itu adalah orang kalau ditanya nomor jawabannya apa? La haula wa la quwata illa billah. Makanya kadang-kadang banyak ada orang-orang gila-gila yang di samping-samping jalan itu. ha, yang dianggap wali. Soalnya apa? Kalau nebak nomor itu apa? Pas. Nah. Semoga Allah melindungi kita semua dari itu. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebenar yang sebesar-besarnya.